Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah yang dimaksud musik yang bisa menghilangkan Al-Quran dari dalam diri kita Bagaimana dengan musik nasyid islami ya. Mengenai musik itu maksudnya alat musik ya Alat musik Adapun kalau nyanyian saja dan nasyid tanpa alat musik itu boleh Itu boleh selama tidak sampai mengalahkan Al-Quran Lirik-liriknya topan, cara penyampaiannya dan semisalnya Adapun kalau alat musiknya itu sendiri itu para ulama salafus saleh mengharamkan berdasarkan beberapa hadis di antaranya di dalam riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda <clears throat> la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azim akan ada pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan beberapa perkara di antaranya menghalalkan al-ma'azif alat-alat musik Ya, berarti hukumnya adalah haram. Kalau salah musoleh dulu haram, musik haram alatnya titik. Yang boleh itu hanya dum rebana dan itu pun ketika ada pernikahan atau lebaran. Idul Fitri dan Idul Adha. Namun sebagian ulama kontemporer menyatakan musik itu dibagi dua. Kalau yang berdampak baik, positif, menimbulkan cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta jihad dan demikiannya boleh. Kalau yang berdampak buruk, itu jelas tidak boleh. Ini ulama-ulama belakangan seperti itu pendapatnya. Tapi yang jelas kalau musik-musik yang ada seperti sekarang ini musik lagu pop, lagu dangdut, lagu lagu rock dan sebagainya itu nggak ada khilaf haram itu. Kata yang menyatakan boleh pun kalau model ini pasti hukumnya adalah haram nggak ada khilaf. Dan lebih aman adalah pendapatnya salah satu lebih aman. Karena kalau dibuka pintu nanti biasanya tambah lebar tambah lebar sulit untuk ditutup. Jadi kalau anasid itu tidak apa-apa ya, anasid selama tidak selama liriknya itu sopan, cara penyampaiannya sopan, kemudian juga tidak sampai mengalahkan Al-Quran. Jangan sampai nanti kita lebih tersentuh oleh anasid daripada Quran. Nah, ini tidak benar. Mestinya kita lebih tersentuh oleh Al-Quran daripada anasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang kami cintai karena Allah Ahabbakal ladhi ahbabtani ini. Mohon informasi untuk tempat belajar bahasa Arab Akhwat Yang pengajarnya Ustazah Biar mudah tanya jika tidak mengerti Mungkin Masjid Assalam berencana mengadakan Insya Allah banyak akhwat yang berminat Jazakallah khairan katir Wassalam Ini perlu rapat yang takbir ini ini ya, ada usulan. Kalau yang saya tahu ya, yang di Malang ini yang bagus saya tahu itu di Mahal Abdurrahman bin Auf di Unmu. Itu bagus sekali. Dan itu dipisahkan antara ikhwan dan akhwat. Akhwat yang ngajar juga para ustazah, akhwat juga. Yang saya tahu di Malang itu yang terbagus. Cuma belajar bahasa Arab itu butuh kesabaran. Karena biasanya orang belajar bahasa pertamanya aja, pertamanya aja hangat-hangat Anak-anak apa? Pertamanya aja semangat, tapi setelah belajar seminggu, dua minggu, ya apa namanya luntur, merotoli istilahnya ya. Bukan seleksi alam, alam bukan seleksi, alam itu makhluk. Jadi terjadi seperti itu. Bahasa Arab itu butuh kesungguhan, keseriusan, total, jangan setengah-setengah. Kemudian juga butuh kecerdasan, karena kan harus hafal, menghafal. Dia hafal memprodat pocket kemudian juga baca seperti itu insya Allah berhasil seperti di Abdurrahman bin Awab itu katanya begitu ya, daftar pertama banyak pertengahan tahun sudah banyak yang banyak yang lepas tinggal berapa orang saja <clears throat> karena maunya itu kebanyakan maunya instan yang cepat kalau mau yang instan saya sarankan beli aja bahasa Arab yang cair <laughs> tinggal diminum langsung paham Dan orang kalau bisa bahasa Arab itu nikmat. Dalam kitab-kitab bahasa Arab itu banyak ilmu. Mau cari ilmu apa? Ada. Mau cari yang serius ada, yang santai ada, semuanya ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang anda cintai karena Allah, ahad pakal dari ahbab tanifi. Insya Allah saya akan hatam Al-Quran Apa adakah doa khusus hatam Al-Quran ya. Insya Allah juga Dua bulan lagi saya akan menikah Yang kedua kali oh, Masya Allah ya. Ini baru mau khatam sekali Sudah mau nikah yang kedua kali Nah ini kalau khatam yang kedua gimana ini Mohon nasihat Ustaz persiapan apa saja yang harus saya lakukan karena terus terang saya agak trauma dengan kegagalan terdahulu Syukron. Oh ini mungkin aku ini ya. Jadi dulu gagal mungkin sekarang mau mengulang lagi. Pertama-tama doa khatam Quran. Memang kalau dari Rasulullah secara khusus nggak ada ya doa khatam Quran. Cuman salafus soleh itu memang kalau khatam Quran mereka berdoa. Dan bahkan di antara doa yang mustajab adalah doa ketika khatam Quran. Sebagian sahabat dan salafus soleh kalau khatam Quran itu mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan keluarganya lalu berdoa mendoakan mereka semuanya. Namun demikian ada juga doa-doa khatam Quran yang dibukukan. Di antaranya doa-doa dari para imam sholat tarawih, doa khatam Qurannya Syekh Sudes, Syekh Surem, Syekh Al yang biasa beliau-beliau baca ketika khataman Quran waktu sholat tarawih di Masjidil Haram di Mekah dan di Masjid Nabawi dan itu dibukukan ada bukunya itu. Asetnya ada, bukunya juga ada. Yang jelas doanya secara umum saja. Pokoknya doa kebaikan dunia dan akhirat untuk kita, keluarga dan semuanya. Seperti itu. Karena doa waktu khatam Quran itu insya Allah doanya mustajab karena dia telah menyelesaikan amal soleh dengan harapan sebagai tawasulnya kepada Allah, tawasul dengan amal solehnya berupa khatam Quran. Kemudian mengenai dulu pernah nikah lalu gagal, sekarang mau nikah lagi. Ya kegagalan jadikan pelajaran. Jadikan kegagalan dulu sebagai pelajaran. Jangan sampai terulang lagi. Seorang muslim itu tidak akan terperosok dua kali dalam satu lubang. La yardahul mu'minu fil juhri marratain. Itu hadis sahih. Seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali dalam satu lubang. Kalau dulu pernah gagal dipelajari kegagalannya karena karena apa dulu? Apakah karena pihak suami atau karena pihak istri? Kalau memang karena pihak suami yang mungkin gak baik dan yang lainnya, maka sekarang carilah suami yang lebih baik. Jangan sembrono, dipelajari dulu. Nikah itu tidak seperti tidak seperti apa namanya? Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jangan neko-neko. Nikah bukan untuk sekali, bukan untuk sehari, dua hari. Nikah ini untuk selama-lamanya. Yang nanti menghasilkan anak, menghasilkan cucu. Sampai di akhirat terbawa nikah. Jadi begitu. Jadi nikah dengan orang yang jelas, yang pasti, yang diketahui siapa, latar belakangnya, dan semuanya. Itu. Jadi kegagalan yang lalu dijadikan pelajaran. Kemudian kalau mungkin dari pihak istri kegagalan dulu, kurang bisa sabar, kurang bisa adaptasi, Ya sekarang diusahakan lebih sabar, lebih bisa adaptasi. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, menikah itu biasa biasanya mengalami masa kritis itu selama lima tahun. Bukan lima hari, bukan lima bulan ya, 5 tahun. Berarti yang baru nikah itu sabar dulu. Jangan baru nikah sebulan jangan minta cerai. Sabar dulu, dikarungi dulu. Mungkin sebulan masih sulit, dua bulan, tiga bulan. Adaptasi dulu, penyesuaian diri. Bahkan sampai bisa lima tahun. Kalau sudah terlewati lima tahun, sudah terlewati masa kritis. Alhamdulillah. Begitu. Jadi kehidupan ini jangan dipandang pendek, panjang. Sekarang mungkin tidak enak. Saya berharap besok enak. Besok urusan enak. Saya berharap lima tahun lagi enak. Emang begitu. Jadi nggak ada yang instan dalam hidup ini. Harus ada usaha, perjuangan. Apalagi biasanya juga setelah nikah mungkin baru-baru nikah masih belum ada kepahaman pernah kenal masyarakat kerikil-kerikil kecil dipinggirkan dulu pinggirkan pinggirkan pinggirkan seperti itu yang penting inti dari kehidupan ini cuma satu intinya itu intinya apa supaya hidup ini enak supaya kita mendapatkan hidup bahagia rumah tangga sakinah mawaddah warahmah apa kira-kira resepnya cuma satu aja resepnya adalah jalanilah hidup ini dengan ikhlas. Itu aja sudah. Ikhlas, tanyakan siapapun, jawabannya itu. Tanyakan bapak-bapak sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Resepnya apa? Resepnya adalah ikhlas. Hadapilah hidup ini dengan ikhlas. Ada nikmat syukur, yang enak syukur, yang tidak enak sabar. Ikhlas, itulah hidup. Dan bahagia sejati nanti di akhirat. Ketika kita menginjakkan kaki pertama kali di surga, lalu bahagia tidak ada susahnya sama sekali itu dan juga jangan lupa mohon kepada Allah karena dalam hidup ini kalau kita menggantungkan kepada diri kita atau kepada orang lain selain Allah kita akan gagal ada masalah apapun ketuk pintunya Allah bangun malam ya Allah hambamu butuh pertolongan pertolonganmu ya Allah hambamu punya masalah beri jalan keluar paling enak kalau kita mengharapkan orang selain Allah gagal dikecewakan kita karena orang tidak semuanya baik kepada kita. Ada orang iri, ada orang dengki, ada orang kasut, macam-macam. Ada orang pikirannya itu pendek. Kalau Allah, beliau dialah yang lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Ya, mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa mengarungi kehidupan ini dan mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bolehkah memberi tanda dengan stabilo atau pulpen pada mushaf Al-Quran? Apakah kitab yang hanya terdiri dari beberapa juz Quran juga disebut mushaf Al-Quran? Bolehkah menjadikan merokal sebagai ringtone handphone? Apa Ustaz pertanyaannya banyak. Semoga selalu menyayangi Anda. Ini ya, Ustaz dan melindungi Ustaz di mana Ustaz berada. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, kami amin. para kamu Ini bayarnya ya. tuanya. Bayar pertanyaan banyak. Ya, itu sebaik-baik pembayaran itu. Mengenai memeriksa pilu di mushaf itu tidak apa-apa ya kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya tidak apa-apa. Dan diusahakan mushaf yang ada terjemahannya saja. Ya, itu ibaratnya sama dengan sama dengan buku pelajaran Quran atau tafsir. Jadi kalau ada perlunya tidak apa-apa diberi stabilo. Karena itu bukan bukan bukan mencoret-coret itu, tapi tujuannya kan untuk supaya kita langsung tertuju kepada ayat itu ketika membutuhkannya. Kemudian mengenai ya, mushaf yang hanya beberapa juz, apa disebut mushaf? Mushaf itu semuanya, Quran adalah mushaf ada yang lengkap 30 juz, ada yang sebagian, ada yang seperempatnya, mulai dari Yasin sampai nah, itu juga mushaf namanya, cuma mushaf yang tidak lengkap. Kemudian mengenai menjadikan Quran sebagai ringtone, nah ini banyak ya. Mungkin beranggapan ini adalah Islami, padahal sebenarnya itu nggak Islami, itu, itu dilarang. Bahkan para ulama telah mengadakan pertemuan ulama internasional di Mujammah Al-Fiqh Islami dan mereka menfatwakan tentang dilarangnya menjadikan Quran sebagai ringtone handphone dan semisalnya. Kenapa? Alasan pertama, Al-Quran bukan dijadikan sebagai ringtone. Itu menghina Al-Quran, meremehkan Al-Quran dan melecehkan Al-Quran. Yang kedua, ada karena juga ketika berbunyi langsung diterima sehingga ayatnya terpotong. Yang ketiga, ketika di kamar mandi ada orang telepon, ketika buang air misalnya, langsung ngaji di kamar mandi itu. Ya. Ngaji Quran di kamar mandi dan banyak lagi. Jadi Quran itu dihormati, dimuliakan, bukan dijadikan sebagai ringtone. Itu nggak Islami itu. Iya, ada pertanyaan apa yang dimaksud al-kibrit al-ahmar halaman 79 paragraf 1 76, 76, bukan 79 ya, 76 paragraf 1. Dengan mereka menyakiti mereka, mereka khawatir dan menggigil kulit mereka, mereka golongan yang menjadi sebab diturunkannya hujan dan dimenangkan. Demi Allah golongan inilah yang lebih mulia daripada Al-Kibrit Al-Ahmad ya. <clears throat> Nggak ada keterangannya ya Yang jelas Kibrit Kibrit dalam bahasa itu artinya adalah Apa namanya Yang biasa untuk banyak orang penyakit gatel itu loh Air yang di batu dari sebuah itu air apa itu namanya? Belerang, belerang. Kibrit itu belerang. Kibrit itu belerang, kibrit ahmar ya. Yang jelas ini maknanya adalah harta yang berlimpah. Jadi orang yang seperti ini Yang baca Quran, ngamalkan Quran Itu lebih mulia di sisi Allah Daripada Al-Ghibrit al Daripada harta yang sangat berlimpah Seperti Rasulullah menyebutkan Ketika ada satu orang dapat hidayah melalui tanganmu Maka lebih baik bagimu daripada Humrun Onta-onta merah Maksudnya adalah harta yang berlimpah Kemudian bagaimana tips agar mudah bangun malam? Ya. Di antara tip akan mudah bangun malam Pertama-tama niat yang ikhlas dan baik Ketika orang punya niat baik Berarti dia sudah punya resep untuk sukses Kemudian yang kedua Siang jangan terlalu payah Karena kalau siangnya payah sekali Maka malam sulit untuk bangun Berarti harus dia pandai ngatur waktunya Di manage kerjanya dan yang lainnya Jangan sampai hanya sibuk dengan dunia Adanya akhiratnya berantakan Kemudian diusahakan juga kalau siang tidur Wailulah ini bantu untuk bangun malam Tidur siang Walaupun hanya sebentar, walaupun setengah jam Yang penting pokoknya ada tidurnya siang Dan ini bukan tidur yang sunnah Wailullah Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan maksiat kita tinggalkan maksiat di siang hari Allah bangunkan kita di malam hari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala tidak bisa bangun malam lima bulan gara-gara satu maksiat dilakukan lima bulan tidak bisa bangun malam karena-karena maksiat. Atau boleh juga beliau sholat malam tapi tidak tidak merasakan nikmatnya sholat malam karena-karena satu maksiat. Kemudian juga ketika akan tidur baca dikir dikir akan tidur. Kemudian juga berdoa kepada Allah ya Allah bangunkan hamba pada waktu yang kau cintai atau pada jam tiga misalnya. Dan itu mustajab loh itu. Kadang jam tiga betulan kita bangun atau juga nyetel beker apalagi sekarang ini ada ada HP ya di setel aja jam tiga di setel sambil doa biasanya sebelum HP bunyi sudah bangun duluan itu betul-betul terbukti itu dan orang yang telah terbiasa sholat tahajud dan mau tidur berdoa seperti itu memang benar-benar oleh Allah dibangunkan kadang ketika dia tidur seakan-akan ada ada semut yang gigit dia ya, lalu dia terbangun ternyata sudah waktunya dibangunkan oleh Allah. Atau kadang dia kok dengar ada orang ngetok-ngetok pintu kamarnya. Dibuka nggak ada siapa-siapa. Ya, itu dibangunkan oleh Allah, nggak apa-apa itu jenis Islam itu. Ya, bisa jin, bisa malaikat ya. Wallahu a'lam. Yang jelas itu semuanya terbukti, itulah diantaranya. Yang penting adalah niat yang baik, memohon pertolongan kepada Allah, ada kemauan, ada jalan. Kita kita semuanya bisa bangun malam, nggak ada nggak bisa. Tinggal mau atau nggak mau. Buktinya apa? Kalau Ramadan, antum bangun jam berapa kalau Ramadan? Jam 3 sudah bangun. Untuk apa? Untuk makan. Kalau untuk makan kok bisa. Kalau untuk salat nggak bisa. Kemudian juga sekarang ada piala Euro 2008. Iya. Jam 1 sudah di depan televisi, nyetel beker jam 1, jam 2. Untuk lihat apa? Sepak bola. Ya kenapa bisa? Kalau bangun malam pada bisa. Masalahnya itu mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu, bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Kemudian juga kita mengetahui fadilah-fadilah bangun malam. Fadilah yang luar biasa nanti hari kiamat bangkit dapat posisi yang mulia, wajahnya bersih, hatinya bersih. Kemudian juga semua problem kita itu diselesaikan oleh Allah pada malam hari. Dosa minta ampun diampuni. Kita ada permohonan hajat bangun malam minta kepada Allah. Kita berdoa di tengah dikabulkan oleh Allah. Malam hari orang-orang sukses adalah orang-orang yang ahli bangun malam dan nikmat Orang-orang yang ahli dunia Yang berada di pesta-pesta malam Di klub-klub malam Di bar-bar, di karaoke Malam Mereka senang atau tidak? Bahagia atau tidak mereka? Mereka bahagia Mereka tertawa, riang, lepas Tapi bahagia mereka itu semua Di luarnya saja Nah orang yang menghidupkan malamnya Lebih nikmat daripada mereka Karena orang ketika menghidupkan malamnya Salat malam itu nikmatnya bukan hanya di luar tapi sampai ke dalam rasa. Bahkan rasanya membekas, selesai sholat pun akan terbekas. Bahkan yang biasa bangun malam, kalau nggak bangun itu sumpek, akan akan ada yang kurang. Ketagihan, ketagihan sholat malam itu bagus. Ketagihan sholat malam. Ya, ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa bangun malam dan istiqomah. Allahumma amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz, mengapa bulan Ramadan dikhususkan dari bulan-bulan lainnya Seperti yang ada pada surat Al-Baqarah 185 Sedangkan Al-Quran dikitukan diturunkan selama 22 tahun lebih 23 tahun ya Mengapa hanya bulan Ramadan saja yang disebutkan Allah Ya karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa Memang 23 tahun Semenjak beliau mendapatkan ikhraq Sampai beliau wafat 23 tahun Beliau periode Mekah 13, periode Madinah 10. Cuman karena memang Ramadan adalah bulan istimewa, identik dengan Al-Qur'an. Dan itulah di antara hubungan antara Quran dengan puasa, dengan perut kosong. Alamin Anda mau tanya surat apakah yang sekiranya tepat untuk merupiah seseorang yang sering diganggu oleh makhluk gaib seperti jin atau malaikat atau melihat tuyul. Ya. Yang jelas kalau untuk rupiah yang semacam ini ya, kalau tuyul itu tidak ada ya, cuma di Indonesia aja ya tuyul. Di negara lain tidak ada. Ya. Kalau jin di mana-mana ada. Jadi rupiah itu banyak Di antaranya surat Yang pasti itu adalah Ayat kursi Itu pasti ya ayat kursi Kemudian juga surat Al-Baqarah Secara umum semuanya Kemudian juga tiga ayat Atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Kemudian kalau berkaitan dengan sihir Itu dibaca aja ayat-ayat tentang Nabi Musa Perlawanannya dengan tukang sihirnya Fir'aun itu ada di surat Al-Aqram, surat Yunus, kemudian juga di surat Toha. Itu ada tentang Nabi Musa yang bertarung dengan tukang sihir, yang tukang sihir itu semuanya kalah. Wa auhayna ila Musa an alki 'asah fa idza hiya talqahu ma yafikun. Wa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fa ghulibu hunalika wa sahirin sabirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Nah, ya, seperti itu. Jadi ayat-ayat seperti itu, kemudian juga biasanya para ulama itu menganjurkan ayat surat As-Saffat. As-Saffat ya, ayat 1 sampai berapa? 11 atau berapa? Di antaranya di sana ada lemparan kepada setan-setan yang jahat. Maka ya, Makabrahu syihabun taqib, ya, setan yang mau mencuri pendengaran dilempar oleh meteor. Seperti itu. Kemudian juga Al-Fatihah, kemudian juga Al-Ikhlas, al falah An-Nas, semuanya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang saya cintai Mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah ya, Waalaikumsalam Amin Mudah-mudahan Anda juga mendapatkannya ketika mau menghadiri majelis atau kajian yang sudah mulai dan kita takut ketinggalan materi penting kajian lalu kita langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid bagaimana hukumnya apa dalilnya memang yang sunnah itu kalau memungkinkan tempatnya ya yang sunnah itu adalah sholat tahiyatul masjid dulu jangankan kajian begini khutbah jumat saja pada zaman Rasulullah dulu ada kejadian ada seorang sahabat langsung masuk masjid dan langsung duduk ketika Rasulullah sedang khutbah Lalu Rasulullah menegurnya. Rasulullah menanyakan, "Shalai saya bulan, kamu sudah sholat?" Oh, la, belum ya Rasulullah. Oh, Qala qum fasalli rakaatain. Ayo berdiri, sholat dulu dua rakaat. Kita pada waktu khutbah Jumat. Apalagi sekedar majelis seperti ini. Jadi yang benar itu adalah sholat dulu ke masjid kalau tempatnya memungkinkan ya, tempatnya cukup. Nah supaya nggak ketinggalan, ya datangnya jangan terlambat. Yang benar itu guru datang dulu atau murid datang dulu? Kalau yang saya baca selama ini ya dari kitabnya para ulama, adabnya tolibul ilmi itu murid datang dulu, nunggu guru, baru gurunya datang. Tapi Pak, entah kitab adab tolibul ilmi kontemporer ya, mungkin berubah Allah Ada berapa enggak sampai sekarang? Bagaimana hukum mengucapkan kata insya Allah dalam janjian dan apakah bisa dibatalkan? Memang kita harus mengucapkan insya Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan kamu memastikan saya besok akan ke sana. Ya, saya besok akan begini. Jangan ucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Insya Allah ini mempunyai dua faedah. Faedah yang pertama, Allah akan membantu kita. Karena kita minta tolong Allah. Jadi insya Allah kita gitu maknanya adalah doa jika Allah menghendaki. Artinya semoga Allah menghendaki. Makna insya Allah yang kedua, faedah itu yang kedua, seandainya kita nggak bisa datang, kita nggak dosa. Karena kita akan mengatakan kalau Allah menghendaki, kalau bisa. Tapi insya Allahnya bukan insya Allah pura-pura loh ya. Karena banyak di antara kita itu tidak bisa Cuma bilangnya insya Allah. Padahal dalam hatinya tidak bisa. Wah ini nggak benar. Kalau nggak bisa jujur aja. Sudah maaf ya tidak bisa datang. Dipaksa juga datang datang. Ya terpaksa insya Allah akhirnya ya. Jadi jangan ya insya Allah itu kalau ada kepastian hanya kita tidak tahu yang terjadi apa besok baru kita ucapkan insya Allah. Rasulullah itu pernah oleh Allah ditegur karena karena tidak mengucapkan insya Allah. Ketika itu orang-orang musyrikin di Mekah itu menguji beliau Orang-orang Muslim Mekah datang ke Madinah, tanya Yahudi, "Hei Yahudi, kamu kan tahu kelemahannya Muhammad. Kamu kan punya kitab Taurat, apa kelemahannya Muhammad?" Lalu kata orang Yahudi, "Sudah, kamu tanyakan aja kepada dia tentang ceritanya Ashabul Kahfi, ceritanya Zulkarnain, dan kamu tanyakan tentang ruh." Kalau dia bisa jawab, dia nabi. Kalau nggak bisa, dia orang-orang bohongan biasa, bukan nabi. Sudah pulang ke Mekah, tanya, "Hei Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi." tentang Zulkarnain dan tentang Ruh. Apa itu? Nabi Muhammad bilang, "Ghadan, besok saya akan di sana." Beliau nggak bilang, insya allah kalau Allah ditegur. Karena Rasulullah beranggapan barangkali nanti malam turun wahyu, biasanya gitu. Ternyata nggak turun wahyu. Besok mereka datang, "Hei Muhammad mana?" Kata Rasulullah, "Ghadan, besok." nggak bilang insya allah lagi. Wahyu nggak turun. Mereka datang besoknya, "Hei Muhammad, mana?" Ghadan, besok. Ya. Terus besok-besok terus sampai kurang lebih 15 hari. Ditegur oleh Allah karena tidak mengucapkan insya Allah. Lalu baru turunlah ayat itu Al-Kahfi, ceritanya Ashabul Kahfi dan juga ceritanya Dzulqarnain yang di sana ada ayat berbunyi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu pastikan saya besok akan begini, jangan, tapi ucapkan insyaallah. Adapun tentang ruh, maka Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu al ilmi illa Masalah ruh itu urusannya Allah, yang tahu Allah dan kita tidak punya ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Ya, ini waktunya sudah lewat. Pertanyaan yang ada belum terjawab saya simpan aja, insya Allah pada waktu berikutnya akan dijawab dan ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah terutama bagi yang baru, di Asalam ini ada kajian rutin tiap-tiap hari Ahad ya. Hari Ahad kalau Ahad pertama biasanya itu keluarga Sakina dan juga sirah Nabi, Ahad kedua, ketiga dan keempat sirah Nabi, Riyadhus ini dan Ibnu Muslim doa-doa. Ahad kelima seperti sekarang kalau ada kajian buku dan kalau saya berhalangan hadir insyaallah digantikan oleh Ustaz Syukur Muhammad Syukur. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita